Siapa Hendra? Yang Ibu. Silakan. Ya saya pikir kadang-kadang pemerintah itu ingin melakukan sesuatu itu alasannya tidak rasional ya Harusnya pemerintah itu terbuka Dalam hal ini kalau memang melihat dari pemakaian pulsa itu memang kan cukup menggiurkan Bu Sekarang udah boleh dikatakan bisa dihitung mungkin udah konsumtif ya Masyarakat kita terhadap itu boleh dikatakan kebutuhan Nah sehingga dari situ pemerintah melihat ada peluang untuk didapatkan penghasilan tambahan buat negara kita sebagai warga negara sebenarnya tidak keberatan asal jelas maksudnya itu untuk apa ah, katakan kategorinya misalnya ini untuk untuk menambah pendapatan nanti untuk di, untuk kesejahteraan atau sesuatu jangan main asal dikibul-kibulin kayak begini lucu bu semua orang juga mengerti masalah kesehatan masalah apa mengenai akibat dari tapi kan kita kan yang namanya kebutuhan ya tetap aja kan dipakai setiap hari walaupun ada resiko ya kita juga memahami itu masih koneksi kembali. Pak Aang, silakan Pak. Iya, halo. Iya. iya saya, saya pikir eh, tidak tepat ya. Kalau cukai untuk rokok, oke、okay、lah, oke lah, karena itu mengganggu kesehatan kalau berlebihan. Kalau berlebihan. Tapi kalau eh, pulsa itu sudah itu penunjang penunjang misalnya kalau sebagai seorang bisnismen itu sebagai penunjang kita sehari-hari kalau ditambahkan cukai gimana lagi sekarang eh, upah buruh sudah naik. Kalau begini naik semuanya susah gitu. Ya. ya, terima kasih. Andre, silakan Pak Andre. Ya, menurut saya pemerintah sebenarnya sudah cukup penerimaan dari pajak aja juga itu udah berlimpah ruah ya sebenarnya. Jangan mempersulit lagi masyarakat eh, penerimaan pajak pun juga itu pemerintah belum bisa mengelola uangnya habis korupsi. Nah, nanti cukai yang bertambah masuk saya ke situ eh, uangnya hanya untuk dikorupsi itu untuk apa ya itu iya. aja dari penerimaan pajak itu udah cukup pemerintah bu ya kan ya kalau yang tadi saya pernah e tuh kan itu usaha telepon itu bukan rokok terima kasih bu terima kasih pak pak Andri pak Fajar silakan pak ya selamat siang selamat siang Ya jadi saya rasa itu tidak tepat ya Mbak ya Karena posisinya pemerintah ini selalu istilahnya meminta jatah preman terus terhadap rakyat eh, dari HUMP kenaikan tenaga listrik semuanya jadi di negara maju itu telepon atau komunikasi itu harusnya tambah lebih murah atau dengan free karena itu menyangkut eh, apa namanya eh, kemajuan dari seorang pengusaha gitu ya <clears throat> termasuk juga public transport itu harusnya juga free tapi kenapa ini kok malah di tambah bebannya terhadap rakyat gitu. Jadi saya rasa mungkin pemerintah harusnya berbenah diri, ada apa di dalam pemerintah, kenapa dana yang selama ini terlalu besar termasuk konsumsi yang merupakan pendapatan terbesar negara, tapi kok pemerintah ini tidak bisa membangun pembangunan infrastruktur dengan benar gitu loh. Apakah ada korupsi di dalamnya, ataukah ada kolusi, ataukah ada kepentingan-kepentingan suatu partai di dalamnya gitu. Jadi saya rasa itu aja. Jadi pemerintah sebelum mencas kepada rakyat, dia harus berbenah diri, introspeksi sendiri, apakah memang di dalamnya sudah benar atau tidak. Itu aja. Terima kasih Pak Fajar. Pak Hibar silakan. Iya, saya saya tertarik tuh dengan kata-kata yang barusan tuh kan dikatakan bahwa eh, uang-uang tersebut ini dikemanakan gitu kan ya saya sih cuma aneh aja ya. padahal kan ini di, kalau mau dikasih cukai harusnya apa ya dikatakan bahwa ini konsumsinya berlebihan ya kan bisa nggak tidak baik untuk apa kesehatan dan lain-lain jadi -lain. itu bukan alasan yang tepat deh karena kalau semakin banyak bukan semakin bagus untuk pemasukan pemerintah ya kan gitu aja logikanya kan gitu aja Nah, saya tertarik dengan yang tadi kata-katanya itu, ya kan? Semakin banyak pemasukan uang itu, nggak ketahuan kemana uang itu, ya kan? Seperti kayak pajak, ya kan? cukai cukai kan banyak bisa cukai dari tembakau cukai dari minuman keras cukai dari ini semuanya kemana uangnya itu aja makasih Pak Ruli ya, ya. silakan Pak selamat siang Mbak selamat siang Pak silakan ya alasannya aja nggak tepat mbak kalau menurut saya pemakaian berlebihan pemakaian gimana gitu kan terus juga tolong juga, juga pemakaiannya sekarang apakah mayoritas itu middle up atau middle low kesian juga buat yang eh, middle low yang usaha ngambil lima ribu, dua puluh ribu seperti itu harus dikenakan cukai nah itu aja sih mbak alasannya aja tidak tepat dan nggak masuk akal kalau pemerintah mau menekan cukai untuk pulsa telepon makasih mbak Pak selamat sore selamat sore Mbak Kiki silakan Pak ini pemirsa dulu pemerintahnya lucu-lucu betul nih、uh, itu kan sebagai surtax ya jadi、uh, ah, penambahan cukai itu itu ingat nggak dulu pernah ada fiskal waktu kita ke luar negeri itu uh dua mula-mula 250 ribu lalu waktu orang berebutan ke luar negeri jadi 1 juta itu dicabut oleh karena tidak jelas kemana perginya uang itu nah ini kita juga saya, saya khawatir dengan akan terjadi ya di kita karena alasannya lucu sekali akan pemakaian itu oleh karena telepon line, apa landline kurang sempurna di Indonesia maka orang pergi ke handphone kan ke mobil ke, ke mobile, mobile phone jadi itu alasannya jelek sekali itu oleh karena udah banyak mereka mau membuat uh, cukai gitu saya kira tidak bijak gitu Terima kasih Bu Terima kasih Pak Fred Selamat sore Pak Bobo Ya sore Mbak Silakan Pak Bobo Ya kalau alasannya karena pulsa berlebihan itu alasannya sangat lucu Sangat amat sangat lucu Soalnya saya kan sering pergi ke daerah ya menggunakan handphone itu daerah-daerah yang seperti di Kalimantan itu kita pulsa itu susah dapat musimnya itu susah dapat <laughs> jadi di Indonesia ini kalau dibilang kebanyakan itu bullshit kalau menurut saya ya bahkan harusnya dikembangkan supaya masyarakat-masyarakat pedalaman itu juga bisa menikmati handphone bisa menggunakan pulsa gitu ya pertama itu yang kedua kalau memang meningkat pendapatan lebih dari cukai, ya mohon itu yang jangan yang lucu-lucu gitu. Idenya cocok misalnya ya. Sekarang yang sedang ramai gitu, dibicarakan di Amerika nih, antara Barack Obama dengan senatnya. Itu kan mereka ingin menaikkan pajak untuk orang-orang yang berpenghasilan di angka tertentu. Nah seperti itu. Nah itu kan idenya kan seperti itu masuk akal gitu loh. Woi, oh, ide iya. <laughs> pulsa, ya, telepon dikenakan suka itu kan aneh gitu misalnya ya saya kasih ide aja nih pemerintah mudah-mudahan ada yang mendengar gitu ya contoh misalnya bisa saja kan itu itu bisa dikenakan misalnya cukai untuk parkir yang lebih dari dua jam katakanlah begitu dikenakan cukai itu kan ide apa akal gitu ini kok ide multa orang berhubungan komunikasi justru malah eh, apa namanya eh, bisnis itu jadi tambah maju kok malah sekarang dipersulitkan aneh dengan cukai itu kan orang menjadi oh, bisnis jadi sulit Oke. Ah, Baik Pak Uu, sampai jumpa terima maksud Anda, terima kasih banyak. Selamat petang, eh, Mister Mr. Koi. Ya, Mr. Koi Bu. Baik, silakan. Bu, kalau menurut saya Bu, pemerintah itu harusnya lebih bijak Bu. Karena kenaikan cukai tertentu kan nggak mempengaruhi Bu. Hmm. Harusnya yang harus dinaikkan itu BBM bersubsidi Bu, biar Jakarta nama aja Bu. Mm-hmm. Itu aja Bu nama saya Bu. Baik. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Mr. Koi. Pak Jimmy. Sorry. Sorry juga silakan Bapak. Uh, pertama barometernya apa ya bahwa konsumsi sudah dianggap kelebihan atau menjadi titik tolak bensinnya. Kedua, eh, kalau ekonomi suatu negara, ekonomi Indonesia lebih spesifik, kalau sedang maju, apakah lah ya konsumsi eh, pulsa menjadi meningkat? Apa mereka enggak? seperti pemerintah tidak berterima kasih kalau, kalau ekonomi negaranya sedang berkembang. Yang ketiga, dibalik itu semua, dibalik itu semua, saya dari dulu berpikir, kita hidup di Indonesia ini seperti anak yang punya orang tua, kedua orang tua, nggak bisa apa-apa. Yang, yang diperes dari dulu sampai sekarang anak terus. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy. Pak Harko silahkan. Iya, pemerintah boleh aja meletakkan pajak tapi di mana uh, in return bagi rakyatnya fasilitas umum berkurang, kesejahteraan eh, apa namanya asuransi bayar sendiri, ya kan? kemudian sarana fasilitas umum juga boro-boro, nggak manusiawi. Apa transportasi umum boro-boro? Nah sekarang bayar pajak untuk apa? Itu aja. Nah, aduh itu kalau untuk bayar pajak demi kesejahteraan boleh aja tapi kalau nggak ada manfaatnya buat rakyat buat untuk kantong pejabat atau korupsi ya gimana makasih terima kasih Pak Kota Ferry halo selamat malam Bapak silakan ya kalau dari saya untuk biaya telepon di Indonesia saya rasa masih cukup tinggi ya kalau negara baru itu kalau negara maju biasa biaya teleponnya harus rendah dan mungkin karena infrastruktur dari provider sendiri masih banyak untuk pembangunan sehingga belum bisa PP e sehingga harganya masih mahal tapi nanti kedepannya kalau memang akan dikenakan cukai ya itu dikenakan kepada providernya jadi bukan kena ke konsumen gitu terima kasih terima kasih Pak Ferry Pak Pangkarian ya ini memang Trump ada pemerintah. Saya rasa itu bukan eh, waktu kita membeli pulsa itu kan sudah dikenakan PPN 10 Kalau dikenakan cukai lagi kan berarti dua kali kena pajak itu penggunanya. Saya rasa pemerintah heran ini kalau naikin BBM aja nggak berani gitu itu yang lebih sangat berpengaruh uh, subsidi-subsidi BBM itu bisa digunakan untuk hal-hal lain, infrastruktur, kesehatan, sekolah. Terima kasih. Terima kasih Pak ya.